بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كما لقيت من بجاء كتاب أصول السنة كرياء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asyathri hafizahullah ta'ala silakan dibuka halaman 74 Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa li ahadin ayyat'ana 'alaihim wa la yunazi'ahum." Tidak boleh siapapun mencela ulil amri dan juga tidak boleh bagi siapapun untuk yunazi' untuk menyelisihi, untuk menentang ulil amri. Kita lihat penjelasan dari Syekh Sa'ad hafizallahu taala. Beliau katakan, "Al-kalamu fil a'immati wal wulati haramun la yajuzu lil insani ayaf'alahu." mencela imam dan ulil amri hukumnya haram. Tidak boleh bagi seseorang untuk melakukannya. Kita lihat catatan kaki nomor satu. Yaqulul imamu ibnu daqiqin al-idu. Lidhalika. Al-imam ibnu daqiq al-id dalam masalah ini beliau mengatakan A'radul muslimina hufratun min hufarin nari. Kehormatan kaum muslimin itu ibarat lubang-lubang neraka. Waqafa ala syafiriha al ulama wal hukam dan berdiri di sisinya, berdiri di sisi dari lubang-lubang tersebut, yaitu para ulama dan para hukam, yaitu ulil amri, para pemimpin. Maknanya ketika seseorang itu mencela ulama atau mencela ulil amri, mencela pemimpin, maka akan membawa dia kepada mencela kehormatan kaum muslimin, merusak kehormatan kaum muslimin. Yang ujung-ujungnya akan membawa dia melakukan banyak sekali pelanggaran berupa maksiat, kebidahan atau kekufuran. Ketika dua hal ini dirusak, yaitu ulama dan para pemimpin, maka akan menyebabkan kerusakan yang besar bagi kaum muslimin. Kita kembali ke syarah, li'anal kalama fihim ghibatun in kana sidqan. Karena mencela mereka itu termasuk gibah, andaikan celaan tersebut benar. Wabuhtanan in kana kadhiban. Dan celaan kepada mereka itu adalah buhtan Buhtan itu artinya tuduhan palsu, tuduhan dusta atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan fitnah. Andaikan celaan tersebut dusta. Wakilahuma haramun mamnu'un fi Dan keduanya baik ghibah maupun buhtan, dua-duanya haram terlarang dalam syariat. Waqad ja'at syariatu bitahrimil buhtani wal kadhibi. Telah datang dalam syariat dalil-dalil yang mengharamkan buhtan dan juga kadhib dusta. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Wa iyyakum wal kadhiba, fa innahu yahdi lil fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari." Jauhilah dusta, karena dusta itu akan membawa kepada fujur, kepada kefajiran, kepada maksiat dan fujur akan membawa kepada api neraka. Di catatan kaki disebutkan rawahu Muslimun an ibni Mas'udin. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Waqala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu ribatun." Kejujuran itu akan menghasilkan tenangnya hati dan dusta akan menghasilkan gelisahnya hati. Catatan kaki nomor 3, rawahu at-Tirmidzi wa Ahmadu min haditsil Hasan bin Aliin radhiyallahu anhu sahaha isnadahu al-Albani. Hadis riwayat Tirmizi Ahmad dari hadisnya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dan hadis ini sanadnya disahihkan oleh Al-Albani. Wa qala Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Wa amma in kana dhalika al تكلمت alladhi takallamat bihi mimma yujadu fihim haqiqatan. Adapun jika perbuatan di atas yang dicela dari ul amri tersebut itu memang terjadi secara realitanya. Secara nyata ul amri memang melakukan keburukan atau kekeliruan tersebut. Fa inna hadithaka anhum bitilkal ma'ayibi minal ghibati. Maka perbincangan Anda, celaan Anda tentang mereka, tentang ulil amri, yang membicarakan aib-aib mereka, ini adalah gibah. Alati yakulu fiha ta'ala. Yang gibah ini disebutkan oleh Allah Ta'ala. Wala yagtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian saling menggibah satu sama lain. Apakah kalian suka kalau salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya berupa bangkai? Tentunya kalian tidak akan menyukainya. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Karena dalam ayat ini Allah Ta'ala permisalkan orang yang melakukan gibah itu seperti memakan bangkai daging dari saudaranya. Menunjukkan gibah ini terlarang. Dan bahkan larangannya sangat keras. Menunjukkan besar dosanya. Terutama ketika gibah tersebut ditujukan kepada hukam atau ulama tadi. Ditujukan kepada ulamri, para pemimpin, atau kepada ulama. Maka tentu dosanya lebih besar lagi. Kama anna fiha aydan taqlilan min haibatil wulati fi kulubin nasi. Demikian juga mencela ulil amri, menggibah ulil amri, ini taklilan akan mengecilkan haibah, mengecilkan wibawa dari ulil amri di dalam hati para manusia. ومن ثم لا يهابون الولاة فيقدمون على معصية الولاة Kemudian setelah itu mereka tidak memiliki keseganan lagi, tidak memiliki rasa hormat lagi kepada ulil amri sehingga akan membawa mereka untuk melakukan maksiat terhadap ulil amri. Artinya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada ulil amrinya. Wa hadza ma'siyatun lillahi jalla wa ala. Maka perkara seperti ini termasuk maksiat kepada Allah jalla wa ala. Perhatikan. Betapa para ulama al-sunnah itu punya pandangan yang sangat tajam dan punya pandangan yang sangat mendalam dalam masalah ini. Para ulama al-sunnah melarang kita kaum muslimin mencela ulil amri kita. Kenapa? Karena mencela ulil amri selain tadi gibah, kemudian juga akan membuat masyarakat itu tidak punya taklim, tidak punya keseganan, tidak punya haibah, tidak punya rasa hormat kepada ulil amrinya. Ketika masyarakat demikian, maka mereka akan dengan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran di masyarakat. Baik pelanggaran agama dan juga pelanggaran norma-norma sosial yang dilarang oleh ulil amri. Sehingga akan banyak sekali keburukan-keburukan di masyarakat, termasuk juga maksiat yang terjadi di masyarakat. Ketika masyarakat sudah tidak lagi hormat kepada ulil amrinya. Dan ini adalah maksiat kepada Allah. Oleh karena itu tadi kata syarih, mencela ulil amri ini termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ujungnya akan melahirkan akan menimbulkan banyak sekali kerusakan dan maksiat. Bukan berarti ulil amri itu suci pasti benar, bukan. Namun karena perbuatan mencela ulil amri ini akan menghasilkan banyak kerusakan dan maksiat. Oleh karena itu kita dapati dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa man yuti'il amira faqad ata'ani." Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka dia taat kepada aku. Barang siapa yang maksiat kepada pemimpinnya, dia melanggar pemimpinnya, maka dia bermaksiat kepada aku, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi akramahullahu, wa man ahana sultanallahi ahanahullahu." Barang siapa yang memuliakan sultan, penguasa yang Allah pilihkan untuk dia, maka Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang memuliakan sultan, Allah akan muliakan dia. Waman ahana sultan Allah. Barang siapa yang menghinakan sultan, penguasa, pemimpin yang Allah pilihkan untuk dia, ahanahullahu, Allah akan hinakan dia. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu. Kembali ke syarah. Beliau mengatakan, "Thumma inna ta'na fihim laysa fihi maslahatun syar'iyyatun wala thamaratun fihi abadan." Kemudian mencela ulil amri, mencela penguasa, tidak ada maslahat syar'inya sedikit pun dan tidak membuahkan apa-apa sama sekali. Wa min huna ja'at syariatu bil man'i minal kalami fihim. Maka dari sini syariat datang dengan dalil-dalil yang melarang untuk mencela ulil amri. Ya, beliau katakan mencela ulil amri tidak ada manfaatnya. Apa manfaat mencela ulil amri? Apakah mencela ulil amri itu akan membuat jadi baik? Apakah mencela ulil amri itu akan menambahkan pahala untuk kita? Apakah mencela ulil amri itu akan membuat negeri kita bertambah baik, bertambah makmur? Jawabannya tidak sama sekali. Selain tadi dilarang di dalam dalil-dalil dan juga dilarang oleh para ulama sunnah dan juga tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu syariat pun melarang. Washabul wulati lahum ikhtisasatun. Dan ashabul wulat, ashabul wulat di sini artinya para pemimpin dan jajarannya. Itu wakilnya, menterinya, dan yang semisal mereka. Mereka punya ikhtisasat, mereka punya kewenangan-kewenangan khusus. Faman ja'ahum yunazi'ahum fi ikhtisasatihim qila lahu la yasihhu laka Maka orang yang datang kepada mereka untuk yunazi' untuk menyelisihi, untuk memprotes tentang kewenangan-kewenangan khusus mereka tersebut, maka kita katakan padanya la yasihhu laka dzalika. Tidak sah Anda melakukan seperti itu. Artinya tidak boleh Anda melakukan seperti itu. ومن أراد أن يكون لشيء من الجمعيات أو لأحد من الأشخاص أو غيرهم من الأمور الولاية شيء maka siapapun yang melakukan perbuatan seperti ini baik itu berupa jam'iyat, berupa lembaga atau ahadin minal ashkhas berupa individu perorangan ataupun yang lainnya yang mereka melakukan penentangan, memprotes perkara-perkara yang menjadi kewenangan dari ulil amri min umuri wilayati dalam masalah wilayah dalam masalah pemerintahan syai'un bi min, dengan label apapun namanya fa yukhaliful muqtada asy maka ini menyelisihi konsekuensi dari syariat. Artinya, ulil amri itu diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ketika mereka tidak ditaati, ketika mereka diprotes kewenangan-kewenangannya, maka tidak ada gunanya mereka memiliki kewenangan dalam pemerintahan. Dan tidak ada gunanya ada ulil amri. Padahal itu adalah muktadok syar'i, hal yang diinginkan dalam syariat. Itu dengan adanya ulil amri, adanya pemerintahan, maka teruruslah kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, urusan-urusan kaum muslimin. Tentunya ini bukan berarti kita tidak boleh untuk memberikan masukan, memberikan nasihat yang baik kepada ulil amri, kepada pemerintah. Andaikan mereka melakukan sesuatu yang menyelisihi syariat atau melakukan sesuatu yang tidak masalah untuk masyarakat, maka hendaknya kita memberikan masukan dengan cara yang baik memberikan nasihat dengan cara yang baik, yaitu dengan perkataan yang lemah lembut, kemudian dengan maksud untuk memberikan perbaikan, nasihat, bukan untuk mencela, kemudian dilakukan secara uh, privat, cara sembunyi-sembunyi, tidak ditampilkan di depan publik, dan cara-cara yang baik yang lainnya. Wamin amthilati dzalika, di antara contohnya al-uqubatu wa ta'ziratu wa ta'inatu fil umuril ammati Masalah-masalah ukubat, masalah-masalah hukuman-hukuman atau takzir. Takzir itu hukuman-hukuman pidana yang tidak disebutkan di dalam dalil. Yang jenis hukumannya kembali kepada ijtihad dari hakim, dari qadhi. Wa dan juga fonis-fonis individu. Ini merupakan perkara-perkara amah, perkara-perkara publik Fa'innaha lil'ulati. lil Dan ini adalah kewenangan pemerintah. Kewenangan ulil amri wala yajuzu ayunazi'ahum fiha ahadun. Maka tidak boleh ada yang menyelisihi ulil amri dalam masalah ini. Seperti misalnya ketika ulil amri menetapkan orang yang tidak memiliki KTP atau tidak memiliki ID, maka dia diberikan hukuman, ukubah berupa denda, misalnya 500 ribu rupiah kalau Indonesia. Dan ini kewenangan ulil amri, dan ini pun tidak bertentangan dengan syariat. Maka tidak boleh orang protes kenapa harus 500 ribu, kenapa tidak 100 ribu, kenapa tidak 50 ribu. Ini tidak boleh. Sawa'an kanatil munaza'atu bismil wilayati au kanat bismil maslahati au bi Baik penentangan tersebut diklaim bismil wilayah untuk kepentingan pemerintah sendiri atau untuk maslahah atau klaim-klaim yang lainnya. Fa innahu yumna'u min dhalika ya, segala macam bentuk penentangan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah ini terlarang. Wa iftiyatan 'alal wilayati. Dan ini termasuk iftiyat. Iftiyat itu melakukan sesuatu yang bukan haknya. Wa munaza'atan liwalil amri. Dan perbuatan seperti ini juga termasuk menentang ulil amri, termasuk memberontak kepada ulil amri. Wanaz'an min ta'ati fi dzalikal amri dan Perbuatan seperti ini termasuk melepaskan tangan ketaatan dalam perkara tersebut, dalam perkara yang diprotes, yang ditentang tersebut. Padahal Nabi katakan dalam sebuah hadis, "Idza ra'aitum min wulatikum syai'an tukrihunahu, fakrahu amalahu wa la tanza'u yaddan min ta'atin." Kalau kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai dari pemimpin kalian, maka bencilah perbuatannya, namun janganlah kalian tanza'u yaddan min ta'atin jangan kalian melepas tangan ketaatan dari pemimpin kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wadaf daf'us ilaihim jaizatun nafidatun. Wa man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran. Membayar sedekah. Sedekah di sini artinya zakat. Karena sedekah itu ada sedekah yang wajib yaitu zakat dan ada sedekah yang sunnah. Seperti bersedekah kepada anak yatim, bersedekah kepada orang miskin dan semisalnya ini sedekah yang sunnah. Jadi zakat juga termasuk sedekah. Membayar zakat kepada mereka, kepada pemerintah, kepada ulil amri ini jaizah nafidah. Hukumnya boleh dan dianggap sudah membayar nafidah. Dan barang siapa yang membayar zakat kepada ulil amri, kepada pemerintah, maka zat anhu itu sudah sah. Jadi ketika membayar kepada ulil amri, zakat diserahkan kepada ulil amri ketika itu sudah dianggap membayar zakat. Walaupun yang dibayarkan tersebut itu belum sampai kepada delapan asnaf, delapan golongan penerima zakat. Namun ketika sudah diserahkan kepada ulil amri, ketika itu sudah dianggap sah. Baron kana au fajiran, baik ulil amrinya itu saleh maupun fajir. Kita lihat penjelasan dari syarih Az-zakatu ya'murul imamu bi akhdhiha min afradin nas. Zakat itu seharusnya pemimpin yakmuru memerintahkan orang untuk menariknya dari setiap individu masyarakat. Ya, seharusnya pemimpin itu memerintahkan jajarannya untuk menarik zakat dari masyarakat. Jadi bukan menunggu masyarakat membayar sendiri, namun ada petugas khusus yang menarik zakat. Harusnya demikian. Tentunya dari orang yang memang wajib untuk membayar zakat. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, khud min amwalihim sodakatan Allah Ta'ala katakan, "Ambillah sebagian harta mereka sebagai sodakah, sebagai zakat." Surat At-Taubah ayat 103. Fa'idha akhwala zakat taminan nasi ajzaats. Ketika zakat sudah diambil dari masyarakat, maka ketika itu sudah sah bagi masyarakat yang berzakat. ولو قدر أن هذا الولي يمكن أنه سيصرفها في حرام أو أنه سيطعمها الكلاب Walaupun andaikan si ulil amri ini, si pemerintah ini mungkin menyalurkan zakatnya kepada perkara haram atau dia berikan makanan hasil tarikan zakat ini sebagai makanan dari binatang anjing Au ala ghalib dhanihi husulu misli hadha. Atau adanya sangkaan-sangkaan yang lain yang semisal dengan itu. Fahadhal ihtimalu la yu'awalu alaihi. Maka sangkaan-sangkaan seperti ini, kemungkinan-kemungkinan seperti ini la yu'awal. Tidak bisa dijadikan pegangan. Artinya dia tetap boleh untuk membayar kepada ulil amri, kepada pemerintah. ولا يجوز أن يكون سببا لعدم إعطاء هذا الجهات الرسمية نواب ولاة الأمر الصدقة الواجبة dan adanya kemungkinan-kemungkinan seperti itu tidak bisa menjadi sebab enggannya seseorang untuk memberikan zakat kepada jihad rasamiyah kepada saluran resmi untuk bayar zakat yang mereka merupakan nawab wulatil amri, para wakil-wakil dari ulil amri, as-sadaqata al-wajibah, sedekah yang wajib atau zakat yang wajib. Artinya dengan adanya zakat seakan tadi oh mungkin jangan-jangan nanti ini zakatnya akan digunakan untuk foya-foya atau akan digunakan untuk perkara haram atau digunakan untuk memberi makan anjing. Sakan-sakan seperti ini tidak membuat telarangnya bayar zakat kepada saluran yang resmi yaitu petugas zakat yang resmi dari pemerintah tetap sah membayar zakat kepada mereka. Adapun masalah mereka menyalurkan zakat kepada yang tidak berhak, ini urusan antara mereka para ulil amri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke matan wasalatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rakaataini. Dan salat Jumat bermakmum kepada imam, bermakmum kepada pemimpin atau bermakmum kepada orang yang diberikan tugas oleh pemimpin untuk mengimami orang-orang. Hukumnya jaizah boleh dan baqiyatun tamatun dan ini terus berlaku dan tamatun salatnya sah. Rakaat ini dan salat Jumat itu dua rakaat. Syarih menjelaskan yakni annahu yushra'u lin-nasi ay yusallu salatal jumu'ati ma'al imamil a'zami Maksudnya disyariatkan bagi manusia untuk sholat Jumat bersama dengan Imam A'zam, yaitu pemimpin dari suatu negeri. Wa an anna min al qurbati. Dan para ulama al-sunnah memandang bahwasanya sholat di belakang pemimpin itu adalah bentuk qurbat, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al-mar'u la yatamakkanu min as-salati ma'ahum fa innahu ya'taqidu sihhatas salati khalfahum. Jika seseorang tidak memungkinkan untuk sholat bersama mereka, bersama ulil amri, maka hendaknya mereka meyakini yang sholat bersama ulil amri mereka itu adalah sholat yang sah. Karena jika seseorang menganggap sholat bermakmum kepada pemimpinnya itu tidak sah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan dia menganggap pemimpinnya adalah orang yang fajir, dan dia berkeyakinan tidak sah sholat di belakang orang yang fajir. Maka ini keyakinan yang bid'ah. Kemudian yang kedua, kemungkinan dia berkeyakinan pemimpinnya itu kafir. Maka dia terjerumus ke dalam perbuatan bermudah-mudah mengkafirkan. Apalagi yang dikafirkan adalah pemimpinnya, ulil amrinya. Yang ini merupakan syiarnya orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Maka dari kata beliau, Ahlu Sunnah itu meyakini sahnya salat di belakang ulil amrinya yang muslim. Kemudian kembali ke matan. Waman a'adahuma fahuwa mubtadi'un. Dan orang yang mengulang zakat yang dibayarkan kepada ulil amrinya dan mengulang sholat yang dilakukan bermakmum kepada ulil amrinya dengan anggapan keduanya tidak sah maka ini mubtadi ahlul bid'ah. Ini kata Imam Ahmad. Syarif mengatakan ba'dun nasi idza shalla salatal jumu'ati qala sa'usalli salata zuhri khasyata min butlani salatil jum'ati wa khasyata min ayyakuna qad sabakna ba'dun nasi bi ada salatil jum'ati Sebagian orang ketika mereka sholat Jumat maka mengatakan saya akan mengulang lagi sholatnya dengan sholat zuhur karena dia khawatir sholat Jumat yang dia lakukan tidak sah atau dia khawatir sudah ada orang lain yang lebih dahulu melakukan sholat Jumat. Wanahwi min minal a'dzari. Dan alasan-alasan yang lain. Untuk alasan yang kedua tadi, sudah ada orang lain yang sholat lebih dulu. Ini karena didasari e, keyakinan bahwasanya dalam suatu negeri itu hanya boleh ada satu sholat Jumat saja. Sehingga ketika sudah ada yang melakukan sholat Jumat, maka yang lain nggak boleh. Wahadal kalam mulai safihi musawwighun sholat al Jum'ati wal ityanu biha marratan ukhra. Maka perkataan seperti ini atau alasan-alasan seperti ini tidak memiliki musawi, tidak memiliki landasan atau tidak bisa ditoleransi. Sehingga dia harus mengulang sholatnya dan mengerjakannya di waktu yang lain. Idlau kana fi dzalika khairun la fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Andaikan perkara seperti itu baik, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukannya. Wa kullu ibadatin lam yaf'alha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'wujudi da'i li fi'liha fi waqtihi fa innaha hina idzin takunu bid'atan. Dan setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada pendorongnya, faktor-faktor yang memotivasi untuk melakukan ibadah seperti itu sudah ada. Tapi Nabi tidak lakukan. Maka hina idin lebih bid'atan. Maka ketika itu perbuatan ibadah yang semisal itu adalah perbuatan bid'ah. Mislu bid'ati siyami yaumil khamisi ashrun min sya'bana. Lidatihi au takhsisi lailatihi biqiyamin bainal layali. Seperti bid'ahnya puasa di hari Kamis tanggal 10 Syakban. Lidatihi karena menganggap tanggal tersebut punya keutamaan. Atau karena mengkhususkan malam-malam di bulan Syakban untuk melakukan ibadah tertentu daripada malam-malam yang lain. Nah seperti ini, ada tidak motivasi atau faktor pendukung di masa Nabi masih hidup untuk memperbanyak ibadah di bulan Syakban? Keperluan untuk memotivasi orang banyak ibadah di bulan Syakban di masa Nabi ada tidak? Jawabannya ada. Nabi tentunya ingin dan suka kalau para sahabatnya banyak ibadah di bulan Syaban. Tapi nyatanya Nabi tidak pernah mengkhususkan tanggal-tanggal tertentu atau malam-malam tertentu di bulan Syaban untuk beribadah. Maka ini motivasinya ada, keperluannya ada, namun Nabi tidak kerjakan ibadah tersebut. Ketika dikerjakan di zaman sekarang dan motivasinya sama, maka ini menjadi bid'ah. Kita kembali ke matan tarikun lil athari mukhalifun lis sunnati. Orang yang demikian dia meninggalkan athar, meninggalkan athar dari para salaf dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarih mengatakan idza shalal insanu al-jumu'ata rakaataini ajza'athu wa la yajibu alaihi ada'uha arba'an. Kalau seseorang sudah sholat Jumat dua rakaat maka itu sudah sah sehingga tidak wajib lagi bagi dia untuk mengerjakan sholat lagi sebanyak empat rakaat. Waman a'adaha faqad khalafa hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu mubtadi'an wa yakunu tarikan lisunnati. Orang yang mengulang salat Jumat maka dia telah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadi orang yang melakukan kebid'ahan dan meninggalkan sunnah. Tarikan lil athari mukhalifan lil hadi an-nabawiyyi al-karimi. Dia meninggalkan asar para salaf dan juga menyelisihi petunjuk Nabi yang mulia. Kembali ke matan, laisalahu min fadlil jum'ati syai'un. Dia tidak mendapatkan keutamaan salat Jumat sedikit pun. Syarih mengatakan, yakni anna man shalal jum'ata thumma a'ada adh-dhuhra fa innahu hina idzin laisa lahu ajrun ala salati adh-dhuhri. Orang yang melakukan salat Jumat kemudian dia mengulang salat Jumat tersebut dengan melakukan salat zuhur, maka ketika itu dia tidak mendapatkan pahala salat zuhur. Walayasulu an hasanatin wahidatin li'anha bid'atun. Dan dia tidak mendapatkan satu kebaikan pun karena yang dia lakukan adalah bid'ah. Wa kaununa nusalli al-jum'ata rak'ataini la ya'ni annaha zuhrun maqsuratun bal hiya salatun mustaqillatun al-rajihi. Nah, ketika kita sholat Jumat dua rakaat bukan berarti itu pengganti dari sholat zuhur namun sholat Jumat adalah sholat yang mustaqillah, sholat yang tersendiri. Menurut pendapat yang lebih rajih. Walidhalika jaza an taf'ala qabla zawali bi khilafi sholat zuhri. Oleh karena itu, sholat Jumat boleh dilakukan sebelum zawal, sebelum waktu zuhur. Berbeda dengan sholat zuhur. Fa'innaha la tuf'alu illa ba'da zawali. Sholat zuhur tidak boleh dilakukan kecuali setelah zawal. Kembali ke matan idza lam yara salata khalfal aimati man kanu barrahum wa fajirahum dia meninggalkan salat Jumat tadi karena dia memandang tidak sahnya salat di belakang imam bermakmum kepada imam baik imam tersebut saleh maupun fajir ini tadi kita sudah jelaskan dua kemungkinan tadi dan uh, dua-dua kemungkinan tersebut dua-duanya akan terjerumus ke dalam kekeliruan baik dia menganggap si imam ini, si ulil amri ini belum kafir ataupun dia menganggap sudah kafir. Ketika tidak mau sholat bersamanya, maka ini kekeliruan. Fasunnatu maka yang sesuai sunnah adalah ayusalli ma'ahum rak'ataini wa yadinu bi annaha tamatun la yakun fi sadrika min dhalika syakun. Yang sunnah adalah hendaknya sholat bersama para ulil amri, sholat Jumat dua rakaat dan yadinu bi annaha tamatun atau jika tidak sholat bersama mereka, minimalnya meyakini sahnya sholat bersama mereka. Tidak boleh dalam dadamu ada keraguan dalam masalah ini. Syarif mengatakan, ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّ مِنَ min تَرْكُ الصَّلَاتِ خَلْفَ Penulis mengatakan bahwasanya di antara bentuk kebid'ahan adalah meninggalkan sholat bermakmum kepada imam, kepada ulil amri. Au yusalli an-nasu khalfal imami thumma yu'iduna atau seseorang sholat bersama imam, bersama ulil amri, namun setelah itu dia malah mengulang sholat. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Kemudian di catatan kaki nomor satu, Qala ibnu Abil Azzi fi syarhihi ala tahawiyati. Ibnu Abil azzi al-Hanafi dalam syarah akidah tahawiyah beliau mengatakan, al jum'ata wal jama'ata khalfal imami al-fajiri, fahuwa mubtadi'un inda aksal ulama' orang yang meninggalkan sholat Jumat atau sholat jamaah yang bermakmum kepada imamnya, kepada ulil amrinya. Walaupun ulil amrinya tersebut fajir, maka orang ini adalah ahlul bid'ah menurut jumhur ulama. Wasahihu annahu yusalliha wa la yu'iduha. Yang benar hendaknya dia sholat bersama ulil amrinya dan tidak perlu mengulangnya. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum kanu yusalluna al-jum'ata wal jama'ata khalfal a'immatil fujari wala yu'iduna. Karena dari para sahabat, mereka pernah sholat Jumat dan juga sholat jamaah di belakang para imam, para ulil amri yang fajir. Yaitu setelah masa-masa khulafa ar-rasyidin. Wala yu'iduna dan mereka tidak mengulang. Kama kana Abdullah bin Umar yusalli khalf al-Hajjaj ibn Yusuf. Sebagaimana Ibnu Umar, beliau tetap salat bermakmum kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Padahal ini adalah pemimpin yang zalim. Wakadzalika Abdullah bin Mas'udin wa ghairuhu yusalluna khalfa al-Walid bin Uqbah ibni Abi Mu'aytin. Demikian juga demikian juga Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain mereka tetap salat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt.